Afan Ustaz mau tanya, apabila ketika sholat tarawih kemudian ada hajat ke kamar mandi, pas kembali ke soft, anak ketinggalan beberapa rokaat. Apakah anak langsung ikut saja meneruskan rokaat berikutnya atau membayar rokaat yang tertinggal? Bagaimana membayar rokaat yang tertinggal ini? Ya, sholat sendiri seperti itu ya. ya kemudian antum ikut saja ya, mengikuti imam, kemudian sampai imam selesai sudah. Ya, baik. Allahu a'lamu bishawab. Insya Allah Anda juga termasuk orang yang mendapatkan sholat bersama dengan apa? Imam. Baik.